kita bisa berkumpul di dalam suatu majelis yang mulia dan semoga langkah kita dari rumah menuju ke tempat masjid taklim ini senantiasa oleh Allah dihitung sebagai ibadah yang diterima di sisinya sehingga kita bisa berkumpul bukan hanya di dunia ini tapi harapan yang paling amat sangat kita harapkan adalah bisa berkumpul di surga Nya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tersulahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada pengikut setianya di layar kiamat. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah kita sampai tafsir alhamdulillah rabbil alamin di Fatihah saja selesai selesai kalau setiap hari kita sudah membaca Al-Fatihah Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah Rabbil alamin Tuhan yang menguasai seluruh alam Al-Qiro Al-Qiro Musabana Ala Domidda Fikolihi Alhamdulillah Huwa Muqtadabun Wakobarun Menurut jumbur Kiro'a Jumbur Kiro'a Kiro'a Sabana Bahwa Alhamdulillah Itu adalah susunan Muktada dan kobar Sehingga darinya dibaca rumah tidak alhamdulillah atau alhamdulillah tapi alhamdulillah karena alhamdulillah itu mutada kemudian lillahnya adalah obat yang obatnya terdiri dari jer mansur namanya sibun jumlah menyerupai dengan jumlah <clears throat> menurut koordinat sabah dan jumbul ulama kiroah yang terkenal. Jadi kalau kita mengekrok lafal alhamdulillah itu secara uh, mayoritas mereka mengekrok bahwa alhamdulillah adalah mubtada, kemudian lillah adalah kobar. Warawan Sofyan bin Uyainah Waruyata Ibnil Ajaz annahu maqala alhamdulillah dinasti. menurut riwayat dari Sofyan ibnu Uyainah dan riwayat dari Ibnu Ajaz mereka berdua membaca Alhamdulillah itu dalilnya dibaca Fathah Nasab jadi bukan Alhamdulillah tapi Alhamdulillah wa huwa ala idmari fi'lin karena menurut mereka berdua yaitu Sofyan ibnu Uyainah dan ibnu Ajaz ini menjadi maf'ul yang fiilnya disimpan Ae Qoratu Alhamdulillah Au uh, Ahmadu Alhamdulillah Aku membaca Aku memuji pada puji-pujian Lillah untuk Allah sehingga darahnya dibaca nasong kok urusan itu selalu dibahas dan <laughs> sekarang kan gencarnya ngaji bahasa Arab <laughs> dibahas dan ternyata dalam tafsir-tafsir pun itu eh, sama sekali artinya itu selalu hal itu dibahas karena nanti ketika kita mendengar bacaan dan nah, sehingga kita dituntut untuk ngaji bahasa Arab karena besok pertanyaan kubur itu tidak pakai bahasa Jawa nah, Sopo pengiranmu dan memang terbuka di surga juga bahasa Arab nah, paling tidak kita itu pernah belajar kalau ditanya di akhirat itu ditanya bahasa Arab sih bisa karena pernah belajar kalau nggak pernah belajar ya walau alam itu karena ini tetap dibahas bahwa ilmari fi'lin menurut mereka berdua tadi menyimpan fi'il di iqortu alhamdulillah aku membaca alhamdulillah wa qara'a ibnu abi abla Imam Ibnu Abi Abdullah membaca alhamdulillah itu bidawid dal lawan Itibaan lisani dengan dibaca rumah dalnya dan lamnya ya nah, dan lamnya karena apa walau uh, eh, walahu syawahid walakinnahu tapi bahasanya ini sah juga dibaca rumah semua hamdulillah maka kalau di orang-orang yang cetakan Madinah itu setiap awal itu mesti tidak doma, tidak mati, tidak apa Kalau orang yang sepuh-sepuh teman saya yang dulu bacanya Quran cetakan Indonesia, awal awal ini gencar ada Quran yang disebut Quran Musaf Usmani, sebenarnya semuanya Usmani ya. Itu cetakan Dina itu bacanya agak keliru-keliru karena tidak terbiasa. Sehingga ketika mengalami awal itu biasanya dibaca full karena ada tanda yang begini kayak kayak rumah ini sebenarnya bukan rumah tapi ternyata ada ulama menurut Ibnu Abdullah ya, bahwa ketika eh, habis al itu atau al itu jadi ya maka akhirnya dibaca rumah itu nah, masalah itu tadi apa mushaf itu kan kita harus hati-hati kalau kita memang terbiasa baca yang kita Indonesia kita kota Putra, atau Bandung namanya kalau mau pindah yang cetakan arah, cetakan Medina itu harus ngaji dulu kalau tiba-tiba baca saja banyak ilmunya ya harus waspada hati-hati itu karena kalau standar Indonesia umumnya ya alamin itu mesti airnya itu ada harokat berdiri jadi menunjukkan panjang mana itu ada harokat berdiri menunjukkan panjang tapi yang silat Madinah itu enggak tetap begini tapi depannya ada kayak berdiri tapi tidak terlalu lurus itu di depannya di depannya makanya nanti ketika ada bacaan sholat yang sok sok lama buta itu membedakan ini bacanya sholat atau sholawat <laughs> nanti bingung kalau tidak Kemudian apalagi bacaan-bacaan yang sifatnya ada tambahan kayak ada tambahan tambahan non iman non iman yang ada di berbagai macam surat ya kayak di surat al qiyamah namanya ada yauma idinil masad. itu kalau yang cetak Indonesia nurnya itu ada Yauma ini ini dalnya di kasroh mbak tanwin terus di depannya ada nun kecil yang di kasroh terus sininya alnya mati maka bisa dibaca yauma nil masa tapi yang cekaan itu namanya nggak ada yauma ini yauma hamzahnya di kasroh dalnya di kasroh tanwin kemudian sini al masa nah, itu kalau nggak terbiasa jadi bacanya gimana nih Mesti bacanya ya umat idin masa itu, itu salah. Bacanya ya harus ya umat idin masa itu harus apa namanya nom sendiri, ya. <laughs> nom sendiri. Maka yang akan berpindah uh, menggunakan mushaf sitaan Madinah harus belajar terlebih dahulu baru yang awalnya pakai standar Indonesia. Sebenarnya bedanya apa? Bedanya Quran tulisan, kalau Quran Indonesia itu Quran bacaan. Jadi tulisannya yang benar ya kayak begitu, bacaannya yang benar kayak begini gitu loh. Nah, ya kalau jenengan-jenengan sepaham bahasa Inggris itu tulisannya dengan bahasa kan nggak sama dong. Nah, hanya kalau yang Indonesia itu sudah sudah ditulis sedemikian mudah, sedemikian mudah supaya mudah dibaca. Itu banyak hal hal-hal yang seperti itu ada ada beberapa yang yang memang uh, kita harus disamakan dulu itu ya itu seperti itu nah, terus Wa'al Hasan bin Zaid Ibni Ali Alhamdulillah dikasih itu itibaan awal asani menurut Imam Hasan dan Imam Zaid bin Ali Alhamdulillah itu bahasanya mengajarnya di kasroh Alhamdulillah Tapi yang masyhur adalah yang Alhamdulillah Artinya kalau kita dengar ada orang baca beda dia Wah ada yang diikuti Tapi kita kalau membaca yang masyhur Alhamdulillah Kalau Abu Ja'far bin Imam Abu Ja'far bin Jarir menafsirkan Alhamdulillah Alhamdulillah ay asyukrulillah Alhamdulillah ay asyukrulillah segala puji bagi Allah ay asyukrulillah segala bentuk syukur itu diberikan kepada Allah khalisan secara murni Dunasa ilimayub badumin duni Bukan kepada sesuatu yang disembah selain Allah Tapi syukur alhamdulillah itu kepada Allah Waduna kullima bar'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi minan na'am ala bila yusiha al-adab wa la yukitu bi adadiha wa Bukan sesuatu yang disembah kepada selain Allah dan bukan kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan bukan pula karena banyak nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir, jadi yang namanya Alhamdulillah, syukur kepada Allah itu kholis, murni, bukan karena Allah kita dikasih nikmat oleh Allah banyak kemudian baru bersyukur karena kita dihidupkan saja itu sudah merupakan suatu kenikmatan yang sangat sangat besar maka bukan terbatas karena itu tapi kholison murni alhamdulillah asyukurillah mensyukuri kepada Allah secara secara murni fitasihil alati diri ta'atihi minum, dan pakaian Bukan karena itu Tapi ya kholisa Murni bahwa Alhamdulillah Asyukru lillah Syukur kepada Allah Memuji kepada Allah Secara murni Karena itu adalah merupakan puji-pujian yang sangat besar Waqala Ibnu Jair rahimahullah Ibnu Jair mengatakan Alhamdulillah sanaun asnabihi ala nafsi bahwa Alhamdulillah itu adalah puji-pujian yang Allah puji atas dirinya karena Alhamdulillah ya Allah yang menurunkan Allah yang berfirman sehingga Alhamdulillah ini asna sanatun asna bihi ala nafsi puji-pujian yang Allah puji pada dirinya dan itu pas kalau kita sebagai hamba kan tidak pas ketika kita puji pada diri kita ketika kita puji diri kita itu bisa saja itu adalah uh, munafik tidak sesuai dengan keadaan yang ada apalagi kita muji, muji dirinya sendiri di hadapan orang banyak aku sih? <clears throat> menutup-nutupi yang jelek kemudian memperlihatkan yang baik tapi kalau Allah memuji dirinya itu sudah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala maka Ibnu Jarir mengatakan Alhamdulillah sana'ur asnabihi ala puji-pujian yang Allah pujikan pada dirinya wa fi dhamanihi amara ibadahu ayasnu alaihi dan karena Allah telah memuji pada dirinya maka kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya supaya ikut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Sehingga seorang yang sudah mengucap Alhamdulillah itu telah memuji Allah dengan nama yang indah dan telah memuji Allah dengan sifat yang sangat tinggi. Tidak usah ditambahkan baik. Jadi Alhamdulillah itu sudah ucapan luar biasa. Kadang-kadang kita <clears throat> ya mungkin orang selain Jawa ada benda orang Jawa itu ada kurang maka alhamdulillah itu kurang sehingga kalau muji itu tambah-tambahin puji syukur datang Allah ingkang murbin dumadi ingkang nopo gusti ingkang nopo sumpatilah yang penting nah itu gak boleh nama Allah <laughs> itu cukup cukup di Al-Quran dan Tuhan Rasulullah bahkan Alhamdulillah itu kandungannya itu Masya Allah sudah tinggi sekali sudah termasuk di asmaul husna wa sifatul alim. Wa qalu asyukurillah sanadun alaihi bini'amihi dan adapun asyukurillah adalah memuji Allah dengan nikmat-nikmatnya. Kalau alhamdulillah adalah dengan nama Allah, sifat Allah yang tinggi, dan kalau asyukurillah adalah memuji Allah Nah, nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada hamba-hambanya. Makanya kalau Alhamdulillah mutlak, mutlak. Kalau asyukurillah adalah mukanya. Artinya ketika kita dapat nikmat kemudian baca Alhamdulillah, yang dimaksud adalah asyukurillah, mensyukuri pada nikmat yang diberikan. Tapi kalau baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bahkan setiap hari kita wajib membaca Alhamdulillah minimal 17 kali. Dapat nikmat secara mendadak maupun tidak, karena hakikatnya hidup ini sudah merupakan kenikmatan. Islam adalah merupakan kenikmatan yang sangat sangat besar. Tumasyara'a firadi dalika bima hasolahu anajali jami ahli ma'rifah bilisanil arok yukiuna kulan alhamdi wa syukri maka al aqol Kemudian alhamdulillah asyukurillah sebagian orang mengatakan adalah e, eh, satu kesatuan. Artinya alhamdulillah asyukur asyukur ya alhamdulillah atau juga ada yang mengatakan itu adalah e, dipisah ya ketika kumpul jadi pisah ketika pisah jadi kumpul ketika kita mengucap alhamdulillah saja ya yang dimaksud di dalamnya juga ada asyukurillah itu nah, juga ketika kita mengucap asyukurillah Bapak Kola As-Salami Hadal Laha masalah Nasabahul Ansyad Fata Sotik Bayu Mu'amma Hal tersebut adalah ah, Diriwayatkan dari Syafar Sotik dan Ibnu Amma Bapak untuk setiap orang yang bersyukur kalau dipisah sama mananya terpisah mana alhamdulillah mana syukur akan tetapi orang yang mensyukuri kepada Allah orang yang syukur kepada Allah maka ucapannya alhamdulillah bukan kemudian asyukrulillah, karena memang kalimat yang digunakan untuk bersyukur secara lesan adalah alhamdulillah Bapak Bisatara Al-Qutubi li Ibni Jarir bisi hati qalil qail alhamdulillah syukran. Imam Al-Qutubi berdalil mendukung tentang, tentang ucapan seperti itu tentang masalah apa namanya nah, alhamdulillah. Dapat awal salaf filhamdi Kemudian ulama salaf uh, membahas menyebutkan tentang alhamdulillah di dalam al-fatihah alhamdulillah. Ternyata dalam satu ayat ini satu pertemuan tidak satu fatihah satu pertemuan ya. Takutnya bulan kemarin istilahnya sudah lupa <laughs> ya sekarang alhamdulillah bulan depan Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim nanti cintanya alhamdulillahnya kan sudah lupa <laughs> alhamdulillahnya kemarin gimana lupa kemarin kan bahas ada bahas bismillah ada jahar ada sir bismillah bagian dari fatihah atau tidak semoga tidak lupa ya ya nanti ya dengan nyadar atau kalau direkam ya kita rekam <laughs> lagi ya supaya nggak lupa karena memang inal insana makhluk kota banisya ya, ya. menungso ini pabrik salah kuda maling ya. <laughs> pabrik salah kuda maling itu menungso jadi orang diulang-ulang itu udah lupa apalagi umur-umur tua dulu saya itu maido tahu maido ya maido itu bahasa Indonesia apa <laughs> biasanya kan orang tua ya main itu ya main itu ya jadi kalau orang tua saya ngomong aku itu loh umurnya semua orang saya ngapal lagi apa lagi lali loh nah mosok apal lali terus apa lagi apa lagi main itu gitu. ketika saya umur 30 ke bawa begitu kan setiap yang saya dengar saya apa? pada saat itu saya baca sekali dua kali hafal lah wong dongone kaya ngono itu tak paido kurang andel mau sapa atau ali tapi ternyata setelah saya menginjak umur 40 oh iya <laughs> waduh berarti ya bener gitu Masya Allah mereka kalah pengalaman orang tua kita tahu mau, nah, orang enam udah tahu uang. ya terus ngocok orang gak ngoco ngoco kok orang tua kan diajari jadi malah cekro orang andel diajari kok cekro ternyata masa sekarang sudah umur 40 lebih juga sama oh berarti aku wis rumah kan itu ya Masya Allah tapi ya tetap kita ulang-ulang terus kita ulang-ulang terus jadi tidak ada kawatnya karena mencari ilmu itu dari sejak kita lahir sampai menjelang masuk yang mana jadi tidak sampai tua tapi sampai menjelang masuk yang mana orang yang mengalami hakim hadasana Abi hadasana Abu Ma'mar al Qatini hadasana Hafiz ibnu Hujaz an Ibni Abi Malika an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Umar radhiyallahu an jadi Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abi Hatim dari ayahnya dari Abu Ma'mar al Qatini dari Hafiz bin Hujaz dari Ibni Abi Malika dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mereka dari Umar bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan qad alimna subhanallah wala ilaha illallah famal hamdulillah qad alimna kami telah belajar telah mengetahui belajar alhamdulillah. Faqala Ali, maka Ali radhiyallahu Jadi kata Alhamdulillah adalah sebuah ungkapan, sebuah kata-kata yang Allah telah ridho pada dirinya. Itu yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim yang sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Umar ketika mengucapkan, aku tahu tentang Subhanallah, aku tahu tentang La ilaha tapi aku belum tahu tentang Alhamdulillah. Maka Ali menjawab radiyal radiyallahu nafsi. Di sini menunjukkan satu bahwa e, sahabat itu ada dari, tapi jujur ketika tidak tahu Umar itu lebih kuat daripada Ali. Tapi kalau tidak tahu yang mengatakan saya belum tahu tentang itu. Kadang kalau kita lebih tua <laughs> mau tanya yang lebih muda itu malu, gitu ya. Nah harus jujur kalau belum tahu ya belum tahu. Warahu Ghairu Abi Ma'mar an hafaz Safar. Riwayat lain yang tidak dari Abi Ma'mar tapi juga uh, dari Umar agama orang Arab kan begitu tapi kandungan maknanya karena belum tahu belum pernah dengar dari Rasulullah ya jujur aku belum pernah dengar karena sahabat yang begitu banyak itu ya ada hadis yang didengar oleh A tidak didengar oleh B didengar oleh B tidak didengar oleh C kemudian per apa e, perkembangan ilmu itu dari antar sahabat yang ini dapat dari Rasulullah berikan ini dapat dari Rasulullah berikan Ya termasuk kayak hadis niatnya terkenal sekali innamal a'malu niat itu kan yang benar dari Rasulullah hanya Umar. Wajah sangat terkenal di situ kan. Tapi yang benar dari Rasulullah hanya Umar. Tapi kemudian Umar berubah di mimbar mengucapkan hadis itu sehingga para sahabat semuanya tahu tapi dari Umar. Tidak dari Rasulullah langsung. Yang langsung dari Rasulullah adalah Umar. Maka sebagian mengatakan bahwa inamal amal dunia hadisnya adalah ahad. Kenapa? Karena yang dengar dari Rasulullah hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan yang berpedoman bahwa hadis ahad tidak boleh untuk pedoman, ya repot. Karena banyak sekali hadis yang yang didengar oleh sahabat itu eh, satu sahabat gitu. Dan kemudian Ali Jarrah, kalau Ali kalimatun ahabbaha wa nafsi wa ahabba Kata Ali, alhamdulillah adalah suatu ungkapan, suatu kata-kata, suatu kalimat yang Allah cinta untuk dirinya, Allah ridho untuk dirinya, dan Allah suka bila alhamdulillah itu dibaca oleh hambanya. Nah, makanya kita sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah itu Alhamdulillah. Allah suka pada dirinya, Allah ridho pada dirinya, dan Allah suka bila ucapan Alhamdulillah itu selalu diucapkan oleh hambanya. Wa ahabba antukol apabila diucapkan. Wa qala Ali bin Zaid bin Jad'an an Yusuf bin Mahram Ali bin Zaid bin Jad'an dari Yusuf bin Mahram Ibnu Abbas berkata Alhamdulillah kalimat syukri wa idza qala al-abdu alhamdulillah qala syakaroni abdi rawahu Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan ya otomatis Ibnu Abbas mendengar Alhamdulillah kalimat syukri bahwa Alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Alhamdulillah adalah kalimat untuk bersyukur. Wa idza qala abdu alhamdulillah qala syakarani. Ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillah maka Allah menjawab dengan ucapan syakarani abdi. Hambaku telah mensyukuri aku hambaku telah mensyukuri nikmatku maka di awal dulu pernah di pertemuan yang beberapa membahas tentang hadis Fatihah itu kita sholat itu sama halnya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah kita Alhamdulillah Rabbil Alamin maka Allah menjawab ungkapan kita Syakarani Abdi Hamidani Abdi Ar-Rahmanir-Rahim Allah menjawab Maliki Yaumiddin Allah menjawab maka ketika sholat kusuklah dan berhentilah minimal satu nafas ketika satu ayat menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa menjawab terhadap ungkapan-ungkapan yang dibaca oleh hamba-hambanya itu. Jangan ngebut ya. Kalau ngebut mau minta kok ngebut itu terus gimana nggak tahu jawabannya kan? di ACC atau tidak jadi nggak tahu ya kayak kita kan sebar proposal tahu juga kali juga kan ya nggak tahu gitu begitu juga pada Allah sholat itu ungkapan kalau istilah sekarang ya proposal itu ya proposal untuk kita diampuni dosanya diterima amalnya kan begitu dikasih bantuan rumah mewah di surga gitu ya makanya menunggu dijawab oleh Allah sejenak Alhamdulillah saja adalah kalimat syukri yang kemudian Allah menjawab sakaroni abdi. Warawa Aidan huwa Ibnu Jabir bin Hadisi Bishr ibni Amara an Abi Ruqayn an Boha an Ibnu Abbas annahu qala Alhamdulillah wa asyukurillah Alhamdulillah itu adalah bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah berikrar dan ikrar mengakui atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah berarti kita mengakui nikmat Allah wa hidayatihi dan mengakui hidayah Allah yang diberikan kepada kepada kita maka ucapan alhamdulillah bukan hanya sekedar ucapan yang sepele tapi adalah merupakan ucapan yang sangat sangat sangat tinggi Imam Ka'ab Al-Ahbar mengatakan Alhamdulillah Sanatullah Alhamdulillah adalah memuji kepada Allah Imam Toha mengatakan Alhamdulillah Ridhaul Rahman Alhamdulillah adalah kebesaran Allah Pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sehingga ketika kita memuji Mengucapkan Alhamdulillah adalah mengatakan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ibnu Jarir meriwayatkan Haddasana Sa'id ibnu Umar As-Sakuni sana Bakiyatu ibni Walid sana Isa ibni Ibrahim An Musa ibni Abi Ubaid Anil Hakam An Umair Wa Abu Sobat sohbah, mereka adalah sahabat. kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ila kulta alhamdulillah Allah berikan pada kalian. Alhamdulillah itu sudah mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah mempunyai kewajiban untuk mewajibkan pada dirinya maksudnya Allah untuk menambah nikmat yang telah kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal mahamida hamidta biha rabbi tabaraka wa ta'ala apakah aku memujimu hai Rasul dengan puji-pujian yang kau telah memuji Tuhanku tabaraka wa ta'ala kola amma inna rabbaka yuhibbul ham amma inna rabbaka yuhibbul ham ingatlah bahwa Tuhan adalah sangat suka sekali untuk dipuji dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan di dalam riwayat lain, yaitu dari Abu Isa al hafid At-Turbidi An-Nasai Ibn Majah dari Jabir Ibni Abdillah Rasulullah SAW bersabda Afdol Dikri La ilaha wa afdol doa alhamdulillah sebaik-baik dikir adalah la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah makanya ada cerita ada cerita orang itu motornya hilang kan? motornya hilang kemudian karena motornya hilang ditanyakan ke seorang kiai ya atau seorang ustadz Ustaz, saya mau tanya. Tanya apa? Motor saya hilang. Dan kamu tuh motor hilang tanya ke Ustaz, kamu tuh duduk Ustaz yang nyuri gitu. Enggak, mau nanya Ustaz itu kan kan kamu lebih tahu daripada saya. Artinya kalau motor saya hilang itu kemana yang ngambil siapa Ustaz kan tahu gitu. Ya nggak tahu ya saya Ustaz, Ustaznya tahu itu kalau motor hilang itu kamu ambil saja di dealer kan gitu kan <laughs> mesti di sana ada ya hatinya yang berbicara eh, enggak maksudnya begini begini begini saya minta didoakan itu Pak semoga saya kehilangan motor itu nanti ya dapat gantinya yang lebih baik oh atau mau kita doa Ustaz bujangnya doa tapi kalau mau nanya hilangnya kemana ya nggak ngerti ya hilangnya kemana nggak ngerti wong hilang kok ke sini berarti kan menuduh saya kalau minta doa udah doa mari kamu saya doakan supaya mendapat ganti yang lebih baik mau ya mau sudah jadi berdoa itu dosa ya ya ini alhamdulillah kalau saya hilang dosa gimana ini saya mau berdoa kita didoakan malah diukurin gitu Karena apa? Bisa jadi kamu motor hilang. Ini adalah nikmat yang besar. Contohnya apa? Kalau nggak hilang, pagi-pagi di kendaraan kamu, anakmu, istrimu, ternyata di dalam kecelakaan, di diberjulang, kamu mati. Kan ini berarti nikmat banyak motor yang hilang. Kan patut diucapkan alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah kan begitu. Nah, sebagaimana sebagaimana itu kemarin ya masih ingat saja yang yang apa air Asia itu ada orang yang beli tiket telat itu kan nah, awalnya jam itu kan terbangnya itu jam jam tujuh jam berapa dia catat jam jam tujuh persis sehingga sudah tidak bisa uh, masuk marah-marah itu marah-marah saya ini pokoknya ya marah-marah ketinggalan kehilangan uang berapa gitu jadi ternyata hanya satu jam itu berita sudah sampai bahwa pesawat tadi adalah satu dia mengucapkan alhamdulillah makanya kan masya Allah kita yang tidak tahu hikmah Allah Allah memberikan sesuatu pada hikmah yang sangat besar di balik itu semua tapi hanya saja kita tidak mengetahui maka bagi kita sebagai hamba Allah itu paling tepat itu kusnudon terhadap Allah makanya bagi orang sakit saja itu kan kewajibannya itu tiga ridho sabar, kemudian husnudon kepada Allah. Kalau husnudon, tahu bahwa apa yang terjadi itu mesti baik, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan ternyata sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Tapi sampai hati bukan alhamdulillah hanya di sini ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, hujan deras alhamdulillah, yang banjir alhamdulillah, jalannya jelek alhamdulillah. Saya itu jalannya jelek alhamdulillah Alhamdulillah sekali ya. Kenapa? Saya bisa bayangkan kalau sekarang itu kamu halus, mayat sudah benar. Masya Allah, itu usia sudah karuan ya. Banyak kecelakaan, banyak terjadi pada masuk ke tempat saya. Kan itu karena kalau bawanya ini motor kan cepat, jalan sering dionya canda ya. Nah, alhamdulillah, syukuri aja ya hidup di kampung alhamdulillah yang di kota alhamdulillah alhamdulillah kerja punya banyak alhamdulillah karena semuanya menuntut ke surga yang tidak punya ya alhamdulillah mungkin memang Allah kamu itu belum pantas kasih anak anak oleh Allah tidak ya alhamdulillah tidak kita dikasih beban semuanya <laughs> alhamdulillah karena Rasulullah bersabda, lawat anak dunia, lawat anak dunia bihada firiha fiyati rasulin min ummati, makola alhamdulillah karena alhamdulillah abdul min dari masya Allah." Kata Rasulullah dari Anas ini apabila dunia seisinya itu dikasih kepada satu orang, dunia seisinya, isinya dunia itu apa saja tuh? banyak sekali ada ada gunung, ada laut, ada ikan, presidennya saja berapa? Saudara, banyak sekali pak, nggak bisa dihitung. Iya, terus istana istananya berapa? Banyak sekali. Dikasihkan ke satu orang kata Rasulullah, min ummati, via dirajulin min ummati. Dikuasakan satu orang menguasai dunia. Kata Rasulullah, sumakola alhamdulillah, karena alhamdulillah abdul Dibanding dengan orang yang mengucapkan maka ucapan Alhamdulillah satu kali nilainya lebih besar daripada itu. Masya Allah, Subhanallah. Kita sudah berapa kali mengucap Alhamdulillah? Nilainya lebih dari itu, jadi kita cuma kaya semuanya Pak. Iya kan? Alhamdulillah satu kali dunia seisinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau habis sholat berapa kali kita? 33 kali berarti 33 dunia selisihnya setiap habis sholat sudah sholat berapa kali begitu kita kaya semua masya Allah tapi ada orang lagi-lagi ada orang itu yang tanya kalau alhamdulillah dunia selisihnya itu nomornya dia ya semua nomornya dia masya Allah itu pasti saja ada yang tanya seperti itu kok nomornya dia ATM di sini berapa miliar ya rasain ya kan begitu dulu kita pikirnya bingungnya Al-Quran habis kita kita banyak disimpan di kecil itu rumah kalau zaman saya kecil itu ada Al-Quran kecil segini namanya cetakan sepanggul katanya cintanya pakai pinta emas tapi kecil segini kita kan mereka tadi mojima oh iya terkenal sekali kalau punya Quran sepanggul namanya nah padahal sekarang di kecil bukan hanya 30 juz, tapi banyak sekali. Belum bukan jimatnya, tapi ini adalah teknologi kan begitu ya. Wah, kita tanya karena alhamdulillah sudah dibaca berulang kali. Alhamdulillah. Terus kemudian Rabbil lagi? Dikit lagi ya. Alhamdulillah sudah selesai selesai. <laughs> Rabbil Alamin. raja itu berasal dari kata raja yang yang punya warna, punya hak untuk mengatur menjalankan menghidupkan dan mematikan malik wa yutlaqu fil lugha ala mungkin dalam bahasa roh itu kadang-kadang bisa digunakan kata sayyid ya roh al nasara Islam bahkan dari kasafi boleh akan tapi roh secara mutlak hanya boleh diperuntukkan untuk Allah secara mutlak. Tapi boleh diperuntukkan kepada selain Allah, tapi dijadikan mudhof. Itu mudah nek Pak, siapa itu? Teman saya Pak Tri, nah, sudah lulus MSA, sudah <laughs> nah, tahu dikasih mudah boleh kalau dikasih dong Gimana? Rabbul mal. Itu artinya adalah pemilik modal. Itu boleh. Namanya Rabbul mal. Mungkin dalam istilah fikih syirkah itu ada namanya Rabbul mal dan amilul mal. Kalau amilul mal yang menjalankan Rabbul mal pemilik modal. Boleh. Rabbul jariah pemilik budak boleh menggunakan kata rob itu boleh tapi belakangnya dikasih mudo tapi kalau bulan alamin ya Allah ya alamin Allah itu kata rob rok dar boleh pemilik rumah artinya rok bukan Tapi kalau mau mutlak, roh itu saja hanya dibutuhkan untuk Allah. Idah afroda aman minal jami. Kata alam itu ketika mufrad lebih umum daripada ketika jamak. Alam mufrad artinya adalah kullu maujudin siwa Allah. Setiap yang ada selain Allah adalah alam. Tapi kalau al-alamin di zaman tadi kalau Jadi Rabbul Alamin adalah yang menguasai jin dan manusia. Karena kata alam ketika dijalankan menjadi lebih khusus yaitu jin dan manusia. Karena jin yang manusia itu adalah yang kalah. Itu. Tapi secara secara secara nah, mufrad maka lebih lebih umum. Alhamdulillahirabbil alamin ay eh, alhamdulillah alladzi Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dalam riwayat saya bin Jubair, Ikrimah bin Abbas, ayat Rabbul Jibal Insi, tadi yang saya katakan, katakan jamaknya lebih umum, ini adalah riwayat dari uh, Ikrimah ibni Abbas, Rabbul Jin wal Ins, bukan berarti yang dikuasai Allah itu hanya jin dan manusia, tapi dalam teks ini maksudnya adalah Rabbul Jin Insi, Rabbun Nas, karena jin dan manusia itu yang yang yang mukallaf disuruh beribadah kepada Allah dan yang dikasih sama-sama dikasih akal dan nafsu. Manusia ada yang soleh, jin ada yang soli, manusia ada yang toli, jin juga ada yang toli. Jadi soli dan toli beda, hanya karena Nah, soli kan orang negaranya, toli kan negaranya. Soli itu bagus, toli itu kurang jahat. Ya oh, jangan sampai kita punya anak poli ya jadi anak itu yang soli jangan dikasih garam gitu Waktu kita kala Sa'id bin Jubair wa Mujahid bin Jurayj wa Ali sebagaimana yang diriwayatkan tadi Ibnu Hakim dengan sanadnya yang sahih juga meriwayatkan yang seperti itu bahwa apa namanya uh, eh, al-alamin adalah rabbul insi wal jin. Abjad una Sehingga ada riwayat lain yang dari uh, eh, Al-Humaini di dalam menafsirkan Namrodul Alamin Al-Alamin itu alfu umatin fat uh, eh, fasitu mi'atin fil bahri wa arba'atu mi'atin fil bahwa alamin itu adalah seribu seribu jenis bentuk uh, makhluk hidup terus 600 yang ada di laut 400 yang ada di darat ini bentuk ya semua itu berbentuk satu kan satu terus manusia satu terus kodok dan jenis-jenisnya satu ular dan jenisnya satu terus harimau dan jenisnya satu itu jumlahnya yang di darat itu hanya 400 kemudian yang di laut terkumpullah jadi seribu jenis makhluk hidup berarti membutuhkan penelitian tapi kalau kita nggak perlu penelitian kalau itu nabi yang mengatakan ya sudahlah percaya sudah saya itu ada suatu riwayat yang sangat menarik yaitu dari uh, Sa'id bin saya dari yang Marco uh, eh, Al Hafid Abu Ya'la mengatakan bahwa menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna yang semuanya dari Jabir bin Abdillah pada zaman Umar bin Khattab itu gelaran itu mulai mengurang sedikit lagi ya dua menit lagi ya pada kesusun harus harus jalan iya harus ada santai ya pada zaman Umar itu hewan belalang itu mulai mengurang mulai mengurang artinya tadinya banyak kemudian mengurang pola al-jarab fi sanati min sinni umar allati mulia fiha pada kekuasaan Umar itu belalang mulai mengurang fasalahu bir bisyaitin maka menanya-nanya kenapa sebabnya sekarang belakangan mulai mengurang itu apa atau alasannya apa-apa tapi tidak diketemukan alasannya Faktana lidali maka e, mentoklah penelitian itu nggak gak ketemu lah kenapa dalam mulai habis itu kok dibakar orang-orang atau gimana Fa'al salah rokiban yadrimu ilal yaman wa'akil ilasyan wa'akil ilah irak yas'al minal jarum saipun amma nah, maka umat itu mengutus orang ada yang diutus ke Yaman ada yang diutus ke Sam ada yang diutus ke Irak hanya akan menanyakan kondisi kenapa sekarang itu belalang sudah jarang artinya zaman Umar itu ternyata sudah ada yang namanya hewan dilindungi itu gitu, kan belalang kita blokok, cepeli lebih blokok kan nah untuk makanya kan dilindungi nggak boleh ya sekarang minggu malu pak minggu malu itu boleh tidak itu menyiksa nggak boleh minggu malu, lanang tok atau wedok krom, mesin sore ya? nggak boleh itu menyiksa lalu saya bojo, wong ning ora tau diculke, wong ning bukan kok enggak boleh. Ya, dia yang ingin jalan-jalan bersama, ingin olahraga, gitu toh. Itu ingin konsep dia kayak gitu itu kebebasan. Namanya Abu Bakar pernah melihat anak-anak yang tahu dulu gitu dimasukkan ke kurungan, dibeli mahal oleh Abu Bakar dan dilepas. Masya Allah, Islam itu pedulinya dengan itu. Kalau sekarang kok pelaku pelakunya orangnya ya agamanya kan nggak seperti itu itu jadi dulu itu harus di itu ada manfaatnya yang sangat besar lah ini umat saja belalang saja ya yang seolahnya belalang itu ya utus orang ke Yaman ke Irak ke Sam kalau dari Madinah itu perjalanan berapa minggu belum ada pesawat ya melaku atau pakai unta paling bandar kan gitu tiba-tiba yang diputus belum pada belum pada pulang itu eh, belum pada pulang justru Fa'ata roket Allah di dari Yaman yang biru bin ada orang yang datang orang berkuda dari Yaman membawa dalam segini se apa ya secampuran segegem gitu Fa'al koha bayna ini ditaruh di depan umat ih dalam segegem Falmaronaha kabulo. Nah, setelah kabulo itu ada kan rumah. setelah teman melihat, merasa apa namanya? Ini kok tiba-tiba ditaruh di situ kaget dia. Kaget itu. Sumakola kemudian dia mengatakan samiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ternyata pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahri 600 di laut wa arba'atun atin fil bahri dan 400 di darat fa'alu sayyid yuhla min hadil imam al jarrah dan yang paling habis duluan adalah belalang kata Nabi makanya belalang kan paling dikit-dikit sekarang ya kata Nabi tapi harus sama-sama dipangan Pak ya pitik itu dipangan wah terus kucingnya orang dipangan ya orang dibagi wakil yang rendah gitu ya ya yes, masya Allah kan kucing itu kan mulai beberapa saja masih banyak ayam dan babi babi itu dimakan banyak sekali ya. <laughs> yang pertama kali habis kata Nabi adalah berlawan faida halaka tataba ismul tidak koto asalakahu ketika gelaran itu sudah pada habis maka akan diikuti oleh makhluk-makhluk yang lain nah nah nah nah seperti ikatan yang telah lepas ikatannya jadi kalau gelap mulai habis menunjukkan bahwa kiamatnya telah dekat hal ini mengingatkan Umar bin Khattab terhadap hadis tersebut ini lalu hubungannya dengan amin ya tadi alhamdulillahirobbilalamin tafsiran al-alamin ada seribu macam makhluk hidup yang di laut 600 dan yang di darat 400 dan yang paling punah pertama kali adalah belalang. Mungkin sampai di situ sudah jam 6 lebih seperempat. Kalau ada pertanyaan persilahkan. Lima menit baca menit pertanyaan bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan Alhamdulillah atau Subhanallah sebelum sebelum adan. Coba-coba Bagaimana ada orang sebagian yang mengatakan atau mengucapkan sebelum adan pakai Alhamdulillah atau Subhanallah. Semua pikir yang dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah adalah disyariatkan. Akan tetapi mengaplikasikan ibadah itu adalah hak prerogatif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, semua pikir yang yang ada dalilnya, pikir yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu adalah disyariatkan yang pikirnya itu kota maka kita mau yang dikirnya mukoyak, maka kita mukoyakan. yang mukoyak umpama pikir habis sholat baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali tiga Akbar 33 kali kemudian kita kurang puluh 33 kok ya saya tak Subhanallah 99 Alhamdulillah 99 Allah Akbar 99 Boleh nggak? Ya gak boleh Karena telah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya Bahwa bacaan Alhamdulillah Subhanallah Di Duburo Sholat Akhir sholat itu adalah 33 Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah boleh dan tidak diukur harus 100, 200, 1000 kalau saya sampai bengaman mungkin bisa 100 lebih Yang begitu ya nah Pak Fakir mana Pak Fakir dekat ya Pak berapa gitu kan nah lah sekarang bagaimana hubungannya Yahudi yang satu mengatakan pakai korengan, korengan itu orang Nasrani yang satu lagi pakai api karena zaman dulu itu jamaah waktu sholat sebelum disalatkan ada kan bingung naik kumpul ini wayah piye tanda-tandanya apa bingung lah akhirnya sahabat Umar juga mimpi kemudian sahabat Zaid juga mimpi bahwa tadi malam aku mimpi Allah Akbar Allah Akbar sampai kepada lafal sempurna dan itu. Maka Rasulullah kemudian mengizinkan bangunlah hai e, Bilal menggunakan adat ini. Sehingga adat itu kan ada tiga, ada tiga macam, tiga riwayat. Ada yang 15 kalimat, 18 kalimat, dan ada yang 20 kalimat. Hal yang Nah, macam itu bedanya hanya di lafal asyhadu alla ilaha illallah ada yang dibaca dua kali, ada yang dibaca empat kali dan ya begitu. dan nah, sehingga adan tersebut tidak memerlukan tambahan sebelumnya ataupun sesudahnya kecuali ada dalil. Karena kalau sesudahnya dengan ditambahi doa pengganti kan pengganti yang kopiah masalahnya dan yang baca hanya satu nggak usah pakai pikir karena sudah, sama sudah nggak masalah ya alhamdulillah satu dunia jadi isinya dunia karena ibadah pikir aplikasinya itu yang ngatur hanya Allah dan Rasulnya atau yang disebut dengan tauhid begitu pak Wallahu a'lam ada lagi? Uh, tadi itu sebetulnya kan menurut eh, beberapa ulama yang membahas ulama tersebut Kan kalau madhab fikih yang terkenal empat, tapi ini maliki, hanafi, hambali, madhab Quran Abbas, Imam Nasir, Imam Ibn Abbas dan lain sebagainya. Dan itu sebagian membaca dengan model ini, membaca dengan model ini. Sehingga dalam hadis yang awal dulu pertemuan itu berapa? saya mengatakan bahwa kalau ada orang baca Al-Quran itu salah, tapi salahnya itu masih dalam kondisi yang rahmat tetap rahmat, yang ada tetap ada iya. karena Al-Quran diturunkan pada itu atas beberapa kemudian apa lillah yang subur atau yang mayoritas sholat jumat adalah menggunakan alhamdulillah begitu cukup ya insya Allah disambung yang akan datang semoga Allah memberikan kesehatan kesempatan bagi kita semua sehingga bisa meneruskan tafsir surat Al-Fatihah ini dan kita lebih mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran sehingga bisa diaplikasikan dalam bentuk ibadah setiap hari.